قال الزمزوري رحمه الله تعالى والثالث الإقلاب عند الباء ميما بجنة مع الإخفاء والثالث dan yang ketiga yaitu yang ketiga min ahkamin nun sakinah wa tanwin dari hukum nun sukun dan tanwin al iqlabu adalah iqlab kapan nun sukun atau tanwin dibaca dengan iqlab indal ba'i ketika berjumpa atau berhadapan dengan huruf ba miman berubah menjadi mim nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan ba ketika menghadapi ba maka berubah menjadi mim bi ma'al ikhfa'i tak luput disertai dengan gunnah dan disertai dengan ikhfa ini hukum yang ketiga itu al-iqlab kemudian qala asy-syarih al-Jamzuri nafsuhu وقوله والثالث الإقلاب عند الباء الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين yaitu yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al iqlabu lahuma iqlab teruntuk keduanya yaitu untuk nun sukun dan tanwin wa huwa dan iqlab menurut bahasa maknanya adalah tahwilu syai'i an jihatin tahwilu syai'i merubah sesuatu an jihatin dari arah tetapnya dari posisinya ya, gampangnya dari posisinya jadi merubah sesuatu dari posisinya. Wa tahwilu syai'i dhahran li badnin Juga bisa berarti iklab yaitu merubah sesuatu punggung menjadi perut. Ya. Dibalikan namanya iklab itu membalikan, merubah seperti merubah punggung menjadi perut, merubah belakang menjadi depan. Itu secara bahasa. Wastilahan adapun menurut istilah ahli tajwid iklab adalah ja'lu harfin makana akhara menjadikan suatu huruf pada kedudukan huruf lain Ya, menjadikan suatu huruf pada kedudukan huruf lain yaitu dengan menjadikan nun sukun atau tanwin maka akhir kedudukan huruf lain yaitu mim ya. ma'a khafa'in limura'atil disertai dengan ikhfa' dengan samar yang fungsinya limura'atil gunnah untuk memperhatikan gunnah Qala wal muradu huna yang dimaksudkan di sini atau yang dimaukan di sini ay yaitu an-nunu wat tanwin nun dan tanwin idza waqa'ata al ba'i jikalau keduanya nun sukun dan tanwin keduanya terletak sebelum huruf ba maka keduanya yuqlabani miman dirubah menjadi mim ya nun sukun atau tanwin ketika terletak sebelum huruf ba maka yuklaban keduanya dirubah diganti menjadi mim yang tentunya perubahan atau pergantian ini lafzon la secara ucapan bukan secara tulisan dan juga mukhfatan dalam kondisi diikhfakan disamarkan fil lafzi la fil khatti pada ucapan bukan pada tulisan pada, pada tulisan tetap nun atau tanwin hanya saja pada ucapan menjadi mim oleh karenanya lajnah biasanya memberikan alamat ciri ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ba yaitu mim yang berdiri Lajnah memberikan tanda supaya hal itu dibaca dengan ikhlab yaitu dengan mim yang berdiri. Karena mim ada dua, ada mim yang berbaring dan ada yang berdiri. Keduanya beda fungsi. Maka yang berdiri ini tanda untuk ikhlab. Adapun yang berbaring itu tanda wakaf lazim sebagai isyarat supaya nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim. Wala tasydida fi dzalika dan tidak ditasydid pada hal itu. Artinya ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ba dirubah menjadi mim tanpa ditasydid li'annahu badalun la idghamun fihi karena fungsinya sebagai badal saja pengganti ya mim al maqlubah mim yang hal itu jelmaan dari nun sukun atau tanwin dia fungsinya badal bukan idgham illa anna fihi gunnatan kecuali pada badal ini kendati pun dia sebagai badal tapi tetap terdapat padanya gunnah ya, tetap terdapat padanya gunnah li'anna al-mim as-sakinata karena mim sukun al hurufi allati tashabuhal gunnatu mim sukun adalah termasuk dari huruf-huruf yang senantiasa disertai dengan gunnah ya. sebagai gunnah lazimah fi asri sifatiha asal sifatnya itu mim sehingga senantiasa disertai dengan gunnah la tanfaku anhu Eh, la tanfaku anha tidak terpisahkan darinya wa dzalika ijma'un minal qurra'i dan hal itu yaitu mim senantiasa disertai dengan gunnah kendati pun tentunya maratib ya tahapan bertingkat-tingkat berbeda-beda gunnahnya hal itu berdasarkan ijma' kesepakatan dari para ahli qiraah سواء كانت النون مع الباء في كلمة أو في كلمتين baik itu nyata nun sukun ketika berjumpa dengan ba pada satu kalimat atau pada dua kalimat di satu kalimat ada kalanya nun sukun ketika bertemu dengan ba terjadi di satu kalimat dan ada kalanya di dua kalimat ya. seperti contoh yang akan dibawakan oleh beliau. Wa tanwinu la yakunu illa min kalimatain sedangkan tanwin ketika berjumpa bertemu dengan ba tidaklah nyata melainkan dari dua kalimat. Tidak ada tanwin berjumpa dengan ba dalam satu kalimat. Tapi pasti dari dua kalimat. sudah difahami ikhwan? Sehingga At-takrib pendek katanya ya. Ikrab itu adalah qalbu an-nun sakinati awit tanwin miman ma'al gunnah wal ikhfa atau ma'al ikhfa'i wal gunnah merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim disertai dengan ikhfa dan gunnah wa sababu dhalik sebab disertai dengan ikhfa dan gunnah karena lishtiraki al-mim al-maqlubah ma'a an-nun as-sakinati wa tanwin fil makhraj أو في الصفات عفوا الاشتراك الميم al-maqlubah ma'a nun as-sakinati wa tanwin fi sifat adanya persekutuan antara mim yang jelmaan ya, mim jelmaan ya, kan di sana ada mim jelmaan ya dari nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan ba seolah-olah menjelma adanya mim seperti mim ba'di seolah-olah di situ ada mim padahal tidak ada yang ada adalah nun sukun atau tanwin dengan ba. Maka ini dikatakan sebagai mim al-maqlubah. Mim yang perubahan dari nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan ba. Ya, mim maklubah ini mim jelmaan ini dia bersekutu bersama nun sukun dan tanwin dalam sifat dan juga listirakihima atau istirokiha ma'al ba'i fil makhraj dan bersekutunya mim al makluba dengan ba dari sisi makhraj. Di mim di sini bersekutu dengan dua-duanya. Ya, bersekutu dengan nun sukun dan tanwin pada sifat yaitu gunnah sama-sama memiliki sifat gunnah. Kemudian mim dan ba bersekutu pada makhraj karena keduanya minas syafah dia keluar dari bibir itu sebab adanya ikhfa dan gudnah karena istiraki al-mim al-maqlubah ma'an nun sakinati wa tanwin fi sifah dalam sifat Wadhalika nahu hal itu sebagian dalam contoh dalam ayat itu ambihum di situ tuan melihat adanya adanya mim yang berdiri setelah nun atau di atas nun. Itu pertanda supaya dibaca dengan iklab. Supaya apa? Qalbu an-nuni as-sakinati miman merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Oleh karenanya la yatahaqqaqu al-iqlabu illa bi thalathati umur. Tidak akan terwujud iklab kecuali dengan salah satu atau dengan tiga perkara di salah satu umur di antaranya ini ya dengan merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara lafad bukan secara tulisan ya maka akan terwujud iklab tapi kalau tidak dirubah menjadi mim sulit ya sulit untuk menjadi iklab terlebih sebagian lebih cenderung kepada ikhfa ya sehingga tidak membentuk mim ambihum ya diikhfakan ya. sehingga tidak membentuk mim tidak berubah jadi mim hal itu sisi perbedaannya yaitu antara itbaq wal infitah antara merapatkan kedua bibir dengan merenggangkan. Ya. Kalau kedua bibir dalam penunaian ikhlab dirapatkan, artinya ditempelkan, maka akan membentuk mim. Artinya akan berubah menjadi mim. Ya. Akan berubah nun sukun atau tanwin ini menjadi mim. Ya, jikalau apa? Kedua bibir ini ditempelkan. Seperti dalam ayat tadi, am Kenapa dia menjadi mim? Karena bibir ini rapat, ya. beradu, berdekatan, sempit, sehingga berubah menjadi mim. Ya, ambihum. Tetapi ketika direnggangkan, tidak ditempelkan, maka tidak membentuk mim. Amarah jadi antara nun sukun dan ba anbihum ya. itu ketika tidak dirapatkan sehingga ini yang terjadi perselisihan di antara ahli qiraah ya, dalam penunaian iklab hal ya, bi itbaqi syafatain atau bil furujah apakah dengan mengadukan menempelkan kedua bibir atau dengan furujah membuka sedikit dari kedua bibir di sana sempat terjadi muktamar ahli kiroah dari masyayikh Al-Quran atau mushaf yang biasanya ditulis di akhir-akhir lembaran ini mushaf yang dipimpin oleh Syekh Karim roji Mesir dalam muktamar itu membahas tentang itu tentang penunaian ahkam nun as-sakinah atau tanwin ma'al ba hal bi itbaq syafatain atau bil furjah Sehingga tentunya antum terkadang mendengar ya, ada yang dengan itbaq membentuk mim yaitu dengan ditempelkan dan ada yang samar ikhfa yaitu ketika dengan furujah dan itu banyak ya ta'athar sebagian para ulama menisbatkan bil furujah kepada Syekh Amir Uthman Al-Misri ya kepada Syekh Amir Uthman Al-Misri artinya sanadnya ya, sampai kepada beliau dan lam ya'zuh tidak bisa mengaitkan kepada sanad berikutnya sehingga Allah alam kecenderungan anak pribadi dengan melihat para ahli kiroah sebelumnya iklab ini dibaca dengan itbaq syafatain tadi menempelkan kedua bibir sehingga tadi akan bentuk mim sukun ya, akan membentuk mim terlebih dikuatkan dalam satu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Saddad Abu Muhammad Al-Maliki yang beliau sebagai ulama pendahulu dalam bab kiroah wafat pada tahun 705 Hijriah guru kita Syekh Majdi hafizahullah mengisyaratkan hal itu lebih kuat karena dinukil dalam syarah Al-Jazariyah yang tentunya nasabnya lebih dekat dari penulis ya. Beliau berbicara dalam kitabnya itu Syahrul Taisir Liddani Al-Musamma Adarun Nathir wal udhun namir membahas tentang ini yatahaddathu an qalbin nun sakinati wa tanwin miman qabla al ba yang kesimpulannya kata beliau itu semua dibaca fatajidu asyafataini tantabaqani halan nutqu halan nutqi bil mim wa la tanfatihani illa bil harfi alladhi ba'daha ya. kesimpulannya engkau akan dapati kedua bibir itu tantabiqan itu itbaq dengan menyatu menempel tidak dengan terbuka. Ditambah tadi dengan mukarrarah atau mu'tamar yang dilakukan oleh sebagian ahli mushaf, ahli qiraah tentang pembahasan ini. Hanya saja tadi ya ta'athar pengaruh Syekh Amir Uthman yang membaca dengan furjah tadi atau dengan infitah itu banyak dibaca di zaman kita ya, oleh para qari ya. sehingga tentunya mungkin mereka pun mengaitkan kepada ahli kiroah sebelumnya wallahu a'lam bishawab Dan juga ikhlab akan terwujud selain merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim, juga dengan disertai dengan ikhfa yaitu ikhfa hadhil mim indal ba mengikhfakan menyamarkan mim ini kepada ba dan yang ketiga yaitu dengan itian bil gunnah mendatangkan gunnah sehingga intinya ikhwah kalau kita tidak menempelkan kedua bibir tadi sulit untuk kita menerapkan definisi kol bin nuni tanwin miman itu akan sulit menerapkan definisi merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim ya hal itu akan terwujud tadi kecuali dengan menempelkan kedua bibir tapi kalau tidak ditempelkan tidak akan terwujud mim ya tidak akan terwujud mim ya. kalau tidak ditempelkan Demikian pula dalam ayat berikutnya Amburik ini sukun bertemu dengan ba sama dengan hukum-hukum sebelumnya yaitu dengan idgham bi ditahan dua harakat Adapun dari tanwin seperti contoh sami'um basir. Ya. Tanwin berjumpa dengan ba. Dan bisa dilihat ayat-ayat yang lain. Ya. Ketika nun sukun berjumpa dengan ba, maka berubah menjadi mim secara lafaz bukan secara tulisan dan ditahan tadi dua harokat karena apa? ikhfa dan gunnah ada di situ. Tanya ikhfa dan gunnah ada di situ ya, sehingga ditahan dua harokat dipanjangkan dua harokat Qala ad dikatakan oleh ad-dabba qawluhu wa thalithu al-iqlabu inda al-ba wal hukmu thalithu min ahkam an-nun sakinati wa tanwini al-iqlabu bi kasri al-hamzati sama ya, menerangkan hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin yaitu iqlab di sini dengan dikasrokan hamzahnya al iqlabu bukan al aqlab atau uqlub uqlab jadi kasrah wa ma'nahu lughatan tahwilu syai'an wajhihi merubah sesuatu dari posisinya yuqalu qallabahu sehingga kalau dikatakan qallabahu ay hawwalahu an wajhihi merubah dari posisinya dari keberadaannya dari arahnya yang tadinya mungkin mengarah ke barat dirubah menjadi ke selain barat wa qala ba'duhum huwa ibaratun an qalbin ma khafa'in li mura'atil ghunnati sebagian mengatakan ikhlab adalah ungkapan tentang qalb perubahan yang disertai dengan ikhfa dan dengan memperhatikan gunnah. Wal muradu huna qalbun nun sakinati dan yang dimaksudkan di sini adalah merubah nun sukun tadi qalb qalb di sini apa? Perubahan di sini itu merubah nun sukun wa tanwin dan tanwin miman bi gunnatin menjadi mim disertai dengan gunnah. Ya. Disertai dengan gunnah tadi kenapa disertai dengan gunnah karena mim makbah mim jelmaan itu ada sisi kesamaan dengan nun sukun atau tanwin pada sifat sehingga digunakan ay ma'a gunnatin zahiratin disertai dengan gunnah yang jelas ma'al ikhfa'i laha dan dengan diikhfakan disamarkan ay mukhfatun itu disamarkan wa hadha bi ijma'il qurra dengan ijma' para ahli qiraah wa sawa'an kanat an-nun ma'al babi eh, ma'al ba'i fi kalimatin aw kalimatain baik itu nyata nun sukun bersama dengan ba di satu kalimat atau di dua kalimat Wa tanwinu la yakunu illa min kalimatain sedangkan tanwin tidaklah nyata melainkan terdiri dari dua kalimat. Baca Al-Qur'an ya, bawah pada dibawa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. di dua tempat pada kalimat yang sama. Qala ya آدم أنبئهم بأسمائهم تفضلوا ditahan tadi dua harokat ambihum falamma amba'ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum kedua di situ di surat An-Naml ayat yang ke 8. 377 pada kata amburik ya. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها تفضلوا Faham insyaAllah Nanti tinggal di kiaskan ya. dan tadi dilihat tandanya dalam mushaf ada mim di atasnya yang berdiri kemudian di tanwin di situ al-hajj ayat yang ke-61 atau di Luqman ayat 28 di kita buka di al-hajj ayat ke-61 339 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ditahan di situ di ain. Hanya saja pengulangan harokatnya hilang. Ya. Ketika antum lihat di sami'u maka dibuang pengulangan harokatnya hanya satu domahnya tidak dua. Demikian pula nanti di fathahnya ataupun di kasrahnya pengulangan harokatnya dibuang satu saja karena tanwin adalah pengulangan harokat fathah diulang dua kali demikian pula dhammah dan kasrah di sini dibuang wa annallaha samii'un basir ya, yang ditahan dipanjangkan Allah alam subhanakallahumma hamdika syukran anta astaghfiruka wa atubu ilaika